الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarul muslimin, ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang mulia ini kesempatan kita berada di bulan Ramadan Syahrul Mubarak bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Sahurun unzila al Quran Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim Yang merupakan kalamullahi subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk Yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk Al-Quranul Karim merupakan kalam yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan yang mulia di bulan yang banyak kekhususan-kekhususan dan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya di mana keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini seringkali dibawakan oleh para asatid atau para khutoba, para mubalik dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang kedudukan as-sunnah di samping Al-Qur'anul Karim. Nah, tadi Afan disebutkan tentang perintah apa? Untuk berpegang dengan sunnah dan adab-adabnya kita ralat bahwa yang kita maukan dari pembicaraan kemarin adalah kedudukan sunnah di samping Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kalamullah, merupakan asdaqul kalam, sebenar-benar ucapan. Yang mana ini seringkali diselewengkan maknanya, bahkan dirubah lafad-lafadnya oleh sebagian kaum, sebagian kelompok yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya bawakan satu tulisan yang ringkas yang dibawakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang perkara ini. Beliau bawakan masalah ini, makalah ini juga pada bulan Ramadan di saat banyak yakni para asadid para mubalik para khutoba mereka membawakan tentang fadailur Ramadan, fadailus saumi Ramadan. Beliau bawakan tentang masalah Al-Qur'anul Karim yang mana Al-Qur'anul Karim ini butuh pendamping daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat penting sekali di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dengan merujuk kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau kita tidak mengambil penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan banyak kekeliruan kita di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Karena dua perkara ini tidak akan bisa dipisahkan. Bahkan Al-Qur'an butuh lebih butuh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Dikarenakan di dalam isi Al-Quranul Karim Sebagian daripada isinya itu terkadang masih umum Terkadang masih global Terkadang mutlak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim Yang butuh penjelasan dari Rasulullah SAW. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam membawakan perkara ini beliau bawakan satu judul wadif wadifatu sunnah mal Quran. Fungsi sunnah di samping Al-Qur'an. Beliau mengatakan ta'lamuna jami'an Allah tabaraka wa ta'ala istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi nubuwwatihi wa ihtasahu bi risalatihi fa anzala alaihi kitabahul quranul Karim wa amarahu fihi fi jumlatin ma amarahu bihi ayyubayyinahu linnas Kalian telah mengetahui semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala telah memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian. Dipilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan diberi kekhususan dengan risalahnya. Diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia. untuk menjelaskan kepada manusia isi daripada Al-Quran tersebut. Sebagaimana yang disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu ad-dzikra yakni Al-Qur'an Litu litubayyina linnas agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim apa yang diturunkan kepada mereka maka di dalam ayat yang mulia ini kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terkandung dua bentuk penjelasan Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia apa bentuk penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia? Penjelasan yang pertama adalah bayanul lafzi wa nadhumihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh menjelaskan lafadznya dan susunan daripada lafadz-lafadz Al-Qur'anul Karim. Wa huwa tablighul Qur'an itu adalah menyampaikan Al-Qur'an itu sendiri wa adamu kidmanihi dan tidak disembunyikan sama sekali huruf-huruf ataupun lafat-lafat ataupun susunan-susunan yang ada di dalam Al-Quran tidak sama sekali disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya disampaikan sebagaimana susunan-susunan yang ada di dalam Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini. Rasul disuruh menyampaikan, disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ditulis oleh para sahabat satu ayat demi ayat ditulis para sahabat terus sampai terkumpul sebagaimana yang ada pada kita sekarang ini. Itu adalah hasil daripada jerih payah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan lafaz-lafaznya. Nah. Dijelaskan lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut dan tidak disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'uhu ila ummah dan beliau menunaikannya kepada umat ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat menjelaskan kepada umat nah, ini merupakan perkara di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjelaskan lafat-lafat dan susunan daripada Al-Quranul Al Karim. Namun di sana sebagian dari kelompok dan yang paling ekstrim dalam hal ini adalah kelompok Syiah. Mereka menganggap bahwa Al-Quran, susunan-susunan dan lafat-lafat yang ada di dalam Al-Quran itu sudah dirubah. Sudah tidak ontetik lagi kata mereka. Susunan-susunannya sudah banyak yang dikurangi. Mereka sebutkan di dalam hadis-hadis yang mereka anggap sebagai hadis sebagai sebagaimana Ahlussunnah menganggap itu adalah hadis pegangan Ahlussunnah, As-Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Mereka punya juga kitab Al-Kafi. Kitab sahih mereka yang sebanding dengan yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim menurut mereka disebutkan sekian ayat yang katanya mereka kurangi. Di antaranya adalah misal ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ayat ini katanya dikurangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka menyatakan bahwa ayat lengkapnya bunyinya kata mereka, "Wa may wa rasulahu wa fi wilayatil ali wa fil wilayati al a'immah ba'dahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya pada pemerintahan Ali dan pemerintahan imam-imamnya setelahnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Lihat ditambahkan ayat tersebut oleh mereka. Didustakan Al-Qur'an tersebut kemudian ditambah oleh mereka. Padahal Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tidak seperti itu. Rasul menyampaikan kepada para sahabat tidak ada kalimat wilayah Ali tidak ada. Tidak ada wilayah A'immah Ba'dau juga tidak ada. Tapi mereka menyampaikan mengatakan bahwa ayat ini sudah dikurangi oleh para sahabat. Begitu pula ayat-ayat yang lainnya banyak disebutkan dalam kitab Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini yang termasuk yakni ulama Syiah mereka dalam bidang hadis. Di antaranya pula mungkin ada dalam surat Al-Baqarah. Nah, ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wa in kuntum fi raibin dan jika kalian dalam keadaan ragu mimma nazzalna ala abdina dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami ya, kepada hamba kami ala abdina faktu bi suratin maka datanglah datangkanlah satu surat yang seperti Al-Qur'an kata mereka ayat ini dikurangi ayat ini kurang kurang lengkap di situ ada kalimat ali fi aliyin mereka mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina faktu bi suratin ala abdina fi aliyin Faktu bisuratin min Dan jika kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fi aliyin pada ali, maka datanglah datangkanlah satu surat seperti dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan kedustaan. dalam lafadz-lafadz Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka menyatakan bahwa indahum pada sisi mereka ada yakni Al-Qur'an yang besarnya tiga kali lipat daripada Al-Qur'an yang ada pada Al-Sunnah wal Jamaah. Dan diantaranya tadi ayat-ayat tadi ada yang ditambah-tambahi oleh mereka. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunaikan amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu bayyina nas menjelaskan kepada manusia lafadz-lafadznya kemudian susunan-susunan daripada lafadz tersebut wa ada mungkin mani tanpa disembunyikan satupun daripada susunan lafadz-lafadz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi mereka menuduh para sahabat radhiyallahu anhum telah mengurangi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan kedustaan yang ada pada kaum Syiah. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan tabaraka taala ala qalbi sallallahu alaihi wasallam pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim agar supaya menyampaikan kepada umat manusia apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Disuruh menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quranul Karim menyampaikan ini tadi dalam bentuk apa? Yang pertama adalah dalam bentuk menyampaikan lafat dan susunan daripada Al-Quranul Karim semuanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim man hadasakum anna Muhammadan katama say'an umira bidablighihi faqad adama 'ala Allahil Siapa saja yang berbicara di antara kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu dari perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian lafaz ataupun sebagian susunan dari apa dari apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan kedustaan. Nah, ini disebutkan eh, di sini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan di dalam riwayat Muslim disebutkan laukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman say'an umira bi tablighihi lakatama qalahu ta'ala wa idaqulu lil ladina wa idaqulu lil ladzi an'ama Allah alaihi wa anta alaihi amsik alaika zawjaka taqillah wa tufi fi nafsika ma Allah mubdih wa tasanna sawallahu wallahu akhaka dalam surat al-ahzab ayat 37 di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hmm, mau menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyembunyikan ayat ini. Ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-37 karena berkenaan dengan apa yang ada di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak menyingkap satu apa yang ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak memberikan hikmah tidak membatalkan satu hukum yang ada di dalam hukum-hukum jahiliyah tentang bolehnya menikahi bekas istri anak angkat. Karena pada masa jahiliyah menikahi bekas istri anak angkat itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka di dalam Islam dibolehkan. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa itaqulu lilladzi an'amallah dan ingatlah ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepadanya di sini maksudnya adalah Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sebagai anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anta alaihi dan engkau telah berikan nikmat pula kepadanya. Engkau mengatakan kepada orang tersebut amsik alaika zaujak. Tahan atasmu istrimu. Maksudnya jangan kau ceraikan istrimu. Wattaqillah dan bertakwalah engkau kepada Allah wa tuhfi fi nafsika Allah mubdi dan engkau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu pada apa yang ada pada perasaan perasaanmu Allah mubdihi yang Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkannya. Watakhshan nas dan engkau takut kepada manusia. Wallahu akhaku antaksah dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak engkau takuti. Ini berkenaan dengan riwayat tadi. Peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekas istri anak angkatnya yakni Zaid bin Harisah yang ketika itu dia hendak menceraikan istrinya dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya. Untuk membatalkan satu hukum yang ada pada masyarakat jahiliyah di mana pada masyarakat jahiliyah diharamkan untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Karena istri anak angkat itu tidak makrom untuk untuk bapaknya tidak makrom karena nasabnya sudah lain. Nah, dia tidak makro, maka dia dihalalkan untuk yakni bapaknya. Di dalam Islam ini. Kalau sekiranya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan satu ayat daripada susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'an Karim, tentu ayat ini yang disembunyikan oleh beliau. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanya siapa saja yang berbicara mengatakan di antara kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad faqad a'dama 'ala Allahil firya. Sungguh dia telah mengatakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama kalimat litubayyinal linnas. Hendaknya engkau menjelaskan kepada manusia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lafadz-lafadznya dan susunan-susunan daripada Al-Quranul Karim hingga ada pada kita sekarang ini. Alhamdulillah dan Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya dari berbagai macam yakni kedustaan-kedustaan atau kepalsuan-kepalsuan yang ingin merubah daripada ayat-ayat ataupun susunan-susunan lafadz-lafadz yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Makna yang kedua adalah bayanu makna lafdi awil jumlati awil ayah allati tahdajul ummah ila bayanihi. Makna yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia, yakni menjelaskan makna daripada lafaz-lafaz ataupun kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk mengetahuinya. Dikarenakan Al-Qur'an merupakan huda, merupakan hudal lintas, merupakan petunjuk bagi manusia. Sehingga manusia harus mengetahui apa makna daripada setiap ayat ataupun kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan Al-Qur'an merupakan hidayah bagi manusia yang bisa menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran, menunjuki mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjuki mereka kepada jalan surga. Itu Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an juga menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya mereka hindari dan mereka jauhi. Ini semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala makna-maknanya perkata secara makna ayat-ayat tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan oleh umat ini. Dikarenakan banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang sifatnya masih global. Banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang sifatnya itu diturunkan oleh Allah Swt dalam bentuk umum. Banyak pula di dalam ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah Swt dalam bentuk secara mutlak penyebutannya. Yang mana nanti akan dicontohkan beberapa ayat yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Yang jelas bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia itu menjelaskan makna daripada lafat-lafat ataupun susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita meyakini lafat-lafat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut benar-benar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, gairah makhluk dan bukan makhluk. Dan kita mempelajari makna-makna daripada ayat-ayat tersebut melalui tulisan-tulisan para ahli tafsir, atau penjelasan belasan daripada ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka ada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk ahli-ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang sangat tahu apa makna yang ada di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Hmm. Walaupun dalam hal ini pula golongan Syiah juga menafsirkan berbagai macam ayat yang sama sekali tidak pernah alusunah mengenalnya. Nah, alusunah tidak mengenal penafsiran-penafsiran yang diselewengkan oleh kelompok Syiah ini. Salah satu contoh misalnya dalam surat Al-Masad Allah swt berfirman Tabbat yada abi lahabi watab Tabbat celakalah kedua tangan Abu Lahab Sungguh dia kecelaka Binasa dia Karena usaha yang dia lakukan untuk memusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang dia keluarkan untuk dia gunakan memusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada gunanya. Dia celaka dan dia akan binasa dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi, kalimat tabbat celaka. Yada dua tangan Abu Lahab, maksudnya dua tangan Abu Lahab. Maksudnya itu adalah Abu Lahab sendiri. Tapi mereka orang Syiah menafsirkan yada di sini adalah dua tangan kedua tangan maksudnya adalah kedua pembantu Abu Lahab. Mereka mengatakan kedua pembantu Abu Lahab siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang celaka. Adalah kedua kedua pembantu Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Penyelewengan terhadap makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-67 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha Eh, dalam surat apa yang artinya saya agak lupa ayatnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa memerintahkan agar eh, Bani Israel itu menyembelih seekor sapi menyembelih seekor sapi bakoroh antadbahu bakorotan agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Kalimat seekor sapi betina ini dikatakan kepada mereka ah, penafsiran Syiah tentang masalah sapi betina itu dikatakan bahwa sapi betina itu maksudnya Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat Baqarah ini maksudnya adalah Aisyah, sapi betina itu adalah Aisyah. Kalau kita lihat daripada yakni Eh, makna daripada kalimat tersebut kemudian dikaitkan dengan perintah Allah swt kepada Nabi Musa agar mengatakan kepada Bani Israel bahwa Allah swt wa taala ya'murukum antat bahu bakarah, memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih bakarah sapi betina. Apa hubungannya dengan Isa zaman Bani Israel Nabi Musa sudah selesai. nggak nyambung, ya. Penafsiran yang demikian nggak nyambung sama sekali, ya ketika dia menafsirkan memaknai kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut dengan kalimat tersebut dengan makna bahwasanya bakoroh di situ adalah Aisyah radhiallahu anha yang tidak pernah tafsir ini dibawakan oleh ahlu sunnah wal jamaah sama sekali Bakoroh sapi betina diperintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina nah Fungsi sunnah di samping Al-Quranul Karim yakni menjelaskan Al-Quranul Karim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas daripada Al-Quranul Karim Dikarenakan kalau tidak ada sunnah yang menjelaskan Al-Quranul Karim Maka seseorang akan bisa tersesat di dalam Memaknai atau memahami Al-Quranul Karim Seseorang akan tersesat di dalam menjalankan Perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim Disebutkan beberapa contoh di sini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di mana beliau membawakan daruratu sunnah li fahmil Quran wa amsilati ala dzalik. Pentingnya sunnah dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan tadi kita jelaskan bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di sana masih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya secara mutlak. Nah, sebagiannya secara mutlak. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi rajim Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kalimat ini Sampai di mana? Dipotong kedua tangan orang yang mencuri itu tadi. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan. Hanya mungkin bisa dikiaskan dengan makna tangan yang ada pada ayat tayamum. ayat tayamum yang Allah SWT berfirman, Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Fatayammamu sa'idan tayyiba, Famsahu biwujuhikum wa Kalimat famsahu biwujuhikum wa Maka usaplah yakni wajah kalian dan kedua tangan kalian di mana kita mengucap ketika tayamum nah, situlah tempat di mana dikatakan dua tangan itu harus dipotong di dalam Al-Quran tidak dijelaskan seberapa seorang yang mencuri itu dipotong tangannya begitu pula di dalam Al-Quran tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa ukuran orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya tidak dijelaskan, tidak ada yang menjelaskan itu semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjelaskan pencuri yang mencuri laki-laki ataupun perempuan dipotong tangannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang mencuri yasruku rubu rubu dinar. Orang yang mencuri seperempat dinar seperempat dinar itulah yang terkena hak terkena hukum potong tangan. Seperempat dinar kalau kita kruskan sekarang ini ya sekitar 500 ke atas lah. 500 ke atas, rubu dinarin fasoidan. Nah, seperempat dinar atau lebih. 500 ke atas ini sudah terkena potong tangan. Kalau hanya mencuri sandal belum sampai. Nah, mencuri sandal di masjid tidak terkena hat potong tangan. Nah, nah, bahkan Nasrullah eh, Nasallahu salam wal afiyah hanya gara-gara mencuri sandal di masjid babak belur. Eh, bahkan tangannya sampai patah. Eh, ini tidak benar kayak seperti itu. Kalau nilainya masih di bawah rubu dinar atau 500 tadi ke bawah, maka dalam hukum had dalam Islam itu belum terkena, belum terkena potong tangan dia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa yang mencuri yang dipotong tangannya itu adalah rubuk dinar sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qata'a illa fi rubu'i dinarin fasaidan tidak ada potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih itu yang baru terkena potong tangan nah, jadi tidak sembarangan di dalam menegakkan yakni had hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam tidak sembarangan ditegakkan siapa saja yang mencuri dipotong tangannya tidak. Ah. siapa saja yang mencuri dipotong tangannya tidak. Dan dipotong tangannya pun dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa potong tangan itu sebagaimana disebutkan dalam ayat ayat yang tadi adalah eh, terbatas pada pergelangan tangan saja. Nah, bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan atayammum darbatu lil wajhi wal kafain yang namanya tayamum itu engkau menyapu atau mengusap wajah dan kedua telapak tangan di dalam ayat tidak tidak disebutkan kedua telapak tangan tapi disebutkan tangan secara mutlak famsahu biwujuhikum wa aidikum maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ter terkait dengan masalah tayamum tadi. Nah, jadi ini potong adalah hanya sampai pergelangan tangan. Hmm. Hanya sampai pergelangan tangan. Maka kalau ini tidak kita kembalikan kepada penjelasan Rasulullah saw dalam memanai ayat yang mutlak seperti ini, maka tentu akan seseorang akan tersesat di dalam menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau disebutkan tang tangan seperti itu saja, tangan itu ya dari sini sampai ke sini namanya tangan. Nah, kalau tidak dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana memotong tangan orang yang mencuri itu? Tentu di situ seseorang kan mengambil yakni caranya sendiri nah, terkait dengan memotong tangan orang yang mencuri tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Terkait dengan puasa yang kita lakukan ini. dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sering kita dengar dan kita hafalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang yang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Berpuasa itu bagaimana? Nah, tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Al Karim bagaimana berpuasa itu. Cara-cara berpuasa itu bagaimana tidak dijelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara berpuasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumu li ru'yatihi, berpuasa, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Karena melihat hilal masuk pada tanggal satu bulan Ramadan. Nah, satu 1 Ramadan disitulah kalian berpuasa dengan cara melihat hilal. Nah, sehingga masing-masing melihat hilal dan kemudian disepakati oleh imam dari imam yang kaum muslimin ditetapkan bahwa hari itu adalah hari untuk berpuasa. Dan termasuk ibadah puasa ini adalah ibadah kebersamaan kaum muslimin. Ibadah kebersamaan kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin berpuasa di tempat dan wilayahnya masing-masing tentunya. Di wilayah di negeri dan tempat masing-masing. Masing-masing memiliki ruyah. Satu negeri dengan negeri yang lain memiliki ruyah walaupun di situ ada kilap di kalangan para ulama. Sebagian mereka menyatakan bahwa negeri tertentu harus mengikuti ru'yah yang terdekat daripada negeri yang lainnya. Sebagaimana ini juga di, diikuti oleh sebagian dari kaum muslimin yang ada di Indonesia, mereka mengikuti ru'yah yang ada di Saudi Arabia. Nah, namun yang yang ditekankan oleh para ulama walaupun ada walaupun ada khilaf di kalangan para ulama maka mereka tetap menyarankan menganjurkan kaum muslimin untuk tetap mereka yakni mengambil riyah dari negeri yang ada di tempat dia tinggal. Sehingga di situ kaum muslimin serentak untuk menjalankan puasa secara bersama-sama. Karena memang itulah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin menjalankan perintah puasa ini bersama pemerintahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun." wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudkhun Nah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu pada hari kalian berpuasa. Dan al-fitru berbuka atau menunaikan hari raya Idul Fitri itu pada hari pada hari kalian beridul fitri. Wal adha yauma tudakhun. Dan merayakan Idul Adha itu pada pada saat kalian melakukan penyembelihan kurban. Dan ini semuanya akan bisa terjadi, yakni kaum muslimin serentak melakukan puasa secara bersama-sama itu tentu di bawah kepemimpinan kaum muslimin. ditentukan yang demikian itu oleh pemerintah kaum muslimin. Sehingga dalam dalam ini seorang muslim dia yakni berpuasa bersama yakni pemimpin daripada negeri yang ada di tempat tersebut yang menentukan ru'yah. Alhamdulillah pemerintah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini mereka mempunyai yakni e, antusias yang sangat baik untuk kaum muslimin. Mereka melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat hilal ketika masuknya bulan e, atau satu awal bulan Ramadan. Ketika masuknya awal bulan Ramadan tersebut mereka melihat hilal sebagaimana perintah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sumu liru'yatihi. Nah ini kalau kita tidak melihat keterangan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang bagaimana cara berpuasa, tentu kita pun akan tersesat di dalam menjalankan ibadah puasa. Sampai sekarang pun ada masih berpegang dengan yang namanya penanggalan. Nah, berpuasa dengan cara melihat, menghitung kalender dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul telah menjelaskan sumuli ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Ini jelas sekali. Sehingga berpuasa itu dengan melihat hilal ketika tampak satu Ramadan, maka disitulah kaum muslimin berpuasa. Demikian ikhwan Fiddin rahimani Warahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu